isnaduhu wa lam yashudha aw Contoh yang berikutnya kata beliau pada halaman 17 perhatikan situ berkaitan masalah contoh hadis yang syal itu yang dikatakan ganjil atau menyendiri lafaznya sehingga tidak bisa nah barakallahu fikum dijadikan hujah. Nah, wa min dzalika ma warada bis sunan Abi Dawud. Nah, di antaranya juga contoh yang hadis yang syad atau sebuah hadis dikatakan syad itu sebagaimana yang datang dalam sunan Abi Dawud Abu Dawud siapa namanya? Abu Dawud Sulaiman ibnu eh, Sulaiman ibnu Ash'ad Asistani sistani rahimahullah taala. Anna Nabi ya sallallahu alaihi wasallam naha an sawmi yawm sabti. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk puasa di hari Sabtu. Qala kemudian Rasulullah menyatakan la tasumu yawm as-sabti illa fi maftar illa fi mafturida 'alaikum. Jangan kalian puasa di hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan untuk kalian di ya, puasa Ramadan dan semisalnya. Fakat hakama ba'dul ulama, sungguh sebagian para ulama menghukumi ala hadal hadis, menghukumi hadis ini bisyuzud. Dihukumi dengan apa hadisnya syad. Nah, di sana Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan. Cuman sebagian para ulama menghukumi lafaz ini lafaz syad. Kenapa? Li'annahu mukhalifun liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ihdal nisahihi dikarenakan lafaz tersebut atau hadis tersebut menyelisih daripada ucapan Rasulullah SAW terhadap salah satu enam istri-istri beliau. Hina wajadaha sa'imatan. Ketika Rasulullah menjumpai salah satu istrinya dalam keadaan puasa yaumal jum'ah. Puasa di hari Jumat. Faqala. Kemudian Rasulullah mengatakan, Hal sumti ams. Apa kamu kemarin puasa? Faqalat la. Tidak. Qala kemudian Rasulullah mengatakan, Atas sumina khatan apakah kalian atau apakah engkau akan puasa besok? Qalat tidak. Dia mengatakan tidak. Qala fa'aftiri. Jika demikian maka berbukalah. Eh? Nah. Wa hadzal saya sabitun sahih. Hadis ini nah datang dalam sahih. Eh? datang dalam sahih saya Bukhari ya. Nah, wa di dalamnya ada pendalilan wa fihi dalilun ala anna siyama yaum sabti jaizun laisa fihi Di dalamnya ada apa? di dalamnya ada penjelasan bahwasanya puasa di hari Sabtu itu boleh tidak ada larangan, tidak masalah. Cuman bolehnya kapan? Ketika ada sebab barakallahu fiikum yang sini. Dalam artian larangannya itu kalau sendiri, menyendiri hari Sabtu itu loh. Tapi kalau ada sebab sebelumnya puasa Daud dan semisalnya, paham ya? Atau puasa Ramadan jelas itu jelas itu wajib, enggak masalah itu loh. Paham belum? Dalam sini wa huna qala ulama dan di sini sebagian para ulama berkata, "Inna hadisan nahi an siyami yaum sabti syadun." Sesungguhnya hadis larangan tentang puasa hari Sabtu itu adalah hadis yang syad yang ganjil. Li'annahu mukhalifun lima huwa arjah minhu, dikarenakan hadis tersebut menyelisih terhadap hadis yang lebih kuat daripada hadis tersebut. Karena tadi yang larangan tadi di dalam sunan kan, kemudian hadis yang ini tadi dalam sahih Sahih Bukhari. Wa minal ulama man qala dan di kalangan ulama dan di ulama ada yang mengatakan la mukhalafata huna, tidak ada perselisihan di sini. Tidak ada pertentangan di sini. Wa dzalika li imkan jamak karena memungkinkan untuk jamak digabung itu loh. Jadi tidak ada tanakut antara dua hadis tersebut karena mungkin untuk digabung. Sehingga nanti dalam kitab Al-Usul minum usul nanti juga akan kita bahas di akhir-akhir masalah menjamak, mensinkronkan, menggabungkan apabila ada dua dalil yang seakan-akan dalilnya apa? Tanakut, bertentangan, bertabrakan, kontradiksi. Paham ya? Bagaimana? Kalau mungkin dijamak, dijamak. Kalau tidak mungkin maka dilihat ada yang nasih, ada yang masuk, ada yang dihapus, ada yang penghapusnya. Ada yang dihapus, ada yang na'abar barakallahu ada penghapusnya. Atau nanti dilihat mana yang lebih dahulu dan sebesarnya. Yang rojih, dilihat mana yang rojih, lebih kuat. Paham ya? Kalau ada yang rojih, ada yang arjah, mana yang diambil? Yang arjah. Kalau ada yang lemah, ada yang rojih, ada yang rojih. Seperti itu. Nah, tapi kalau mungkin jamak jamak kita lihat ini. Cara menjamaknya kita lihat. Wa kalau imkan jamak karena mungkin kan untuk jamak digabung disinkronkan itu masih bisa itu. Wa idza amkana al-jamak wa idza amkana al-jam'u fala mukhalafata. Maka apabila memungkinkan untuk jamaah digabung disinkronkan, maka tidak ada pertentangan di situ. Wal jam'u bainal saya an yuqal tadi kan dan menggabungkan atau menjama atau mensinkronkan antara dua hadis yang dohirnya bertentangan an yuqal dikatakan di sini inna nahya kana amithrobi larangannya itu kalau bersendirian dalam artian bersendirian hari satu paham ya? nah apabila hari tersebut menyendiri untuk puasa di situ dilarang ai annahu nuhiya an sawmi yamsabbi mustaqillan bi mufradih maksudnya adalah annahu nuhiya bahwa seseorang itu dilarang untuk puasa di hari Sabtu mustakilan dalam keadaan apa? sendirian. Hari tersebut sendirian bimufradih dengan sendirinya. Maksudnya maksudnya hari tersebut dijadikan atau dikhususkan dengan sendirinya gitu loh. Paham ya? Jumat tidak puasa, Ahad tidak puasa. Ya, dia sengaja puasa menyendiri dengan hari Sabtu tersebut. Paham belum? Bukan menyendiri orangnya maksudnya ya, harinya ya. Nah, harinya itu nah dijadikan untuk apa? Untuk puasa di situ. Maksudnya harinya dijadikan sendiri daripada hari-hari yang lain gitu. Nah, amma idza sama, huma yaumil jumu'ah. adapun kalau seandainya dia puasa bersama hari Jumat, au ma yaumil ahad atau bersama hari Ahad, fala ba'sa bihi, maka tidak masalah. Hina itu maka tidak masalah pada waktu itu juga. Contohnya apa? Puasa Daud salam. paham ya? Yuftiru yauman wa yusimu yauman. Yasumu yauman wa yuftiru yauman, ya kan? Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari ومن المعلوم termasuk perkara yang diketahui annahu idza amkan al-jam'u fala mukhalafata wala syudud. Nah, termasuk perkara yang sudah diketahui apabila sebuah hadis yang dohirnya seakan-akan bertentangan tapi memungkinkan untuk dijamak, digabungkan, disinkronkan, maka tidak ada pertentangan, tidak pula ada keganjilan di situ. Paham sama ya? Naam. Berikutnya, wa min asy-syuzuri an yukhalifa ma 'ulima bid-darurati min ad-din. Termasuk perkara-perkara yang ganjil sebuah hadis dikatakan ganjil manakala menyelisi perkara yang sudah diketahui secara darurat nah, dalam agama ini. Namanya ma'ali bidarurah minad din. Sudah diketahui secara pasti secara darurat termasuk bagian dari agama. Paham ya? Nah, maksudnya apa maksudnya? Ada lafaz yang bertentangan dengan lafaz yang sudah diketahui secara darurat, paham ya? Bahwasanya Allah Subhanahu tidak berbuat kezaliman. Kemudian ada lafaz seakan-akan lafaznya itu ada unsur Allah Taala mendzalimi. Nah, itu berarti apa? Berarti lafaz itu syar. Paham ya? Bisa jadi hadis terbalik, makhluk, paham ya? Atau bisa yang lainnya. Seperti contohnya kemarin tuh, barakallahu Nah, secara naluri atau secara dengan agama bahwasanya pada asalnya barakallahu fikum kalau yang namanya berinfak tangan yang mana? Berinfak tangan kanan. Sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang di tangan kanannya. Nah, ketika kita lihat terbalik hingga tangan kanannya tidak tahu apa yang di tangan kirinya, karena ada keganjilan di situ. Paham ya? Ini nanti juga seperti itu. Cuman ini berkaitan masalah agama. Perhatikan sini. Nah, termasuk perkara yang syuhud atau perkara yang syuhud ganjil, an yukhalifa sebuah hadis itu menyelisihi ma nabi bidarurah min ad hadis yang memang sudah diketahui secara pasti, secara darurat termasuk bagian dari agama. Contohnya, misalnya fi sahih Bukhari, contohnya ada yang ada dalam sahih Bukhari. Riwayat sebuah riwayat annahu Nahu fil nar fadlun bahwasanya masih nanti masih ada tersisa nah, di dalam api neraka enam segelintir manusia aman dakhalaha min arid dunya dari kalangan orang-orang di dunia yang masuk di situ, masih ada tersisa di neraka. Belum. Nah, maksudnya itu masih ada tersisa yang di situ gitu loh. Kemudian apa? Fayunsyullahu laha aqwaman. Kemudian Allah Taala pun menciptakan lagi kaum-kaum untuk apa? Untuk mereka tadi. Fayudkhiluhum nar. Akhirnya Allah Taala memasukkan mereka ke dalam neraka. Yang semula tidak ada, dimunculkan penduduk neraka Allah Ta'ala ciptakan. Ganjil nggak nih? Ganjil Allah Ta'ala menciptakan penduduk neraka itu. Sudah mau sudah masuk semuanya, tidak tersisa lagi dari penduduknya. Allah Ta'ala menumbuhkan lagi, menciptakan lagi kaum yang dimasukkan ke neraka. Ganjil kan? Ganjil kan Allah Ta'ala tidak ini Amin. Ya? Kita lihat sini ganjilannya. Fahadil hadis itu maka hadis ini wa in kana muttasilus sanad fa walaupun sanatnya bersambung, paham ya? sanatnya bersambung, sanat itu kan silsilah rijal, ya kan al itu ilal matan. Itu sanadnya kan ya, sanad itu adalah silsilah rijal atau silsilah ruwat al itu ilal matan. Apa itu? Rangkaian para perawi hadis atau rangkaian para periwayat hadis yang bisa menghantarkan sampai ke matan. Itu namanya sanad. bulan, kalau qala haddatsana bulan, sampai qala qala Rasulullah. Nah, rangkaian itu namanya apa? Sanat. Hadis yang kita baca innamal a'malu dunia namanya matan. Paham ya? Kemudian riwayat Bukhari Muslim namanya apa? Namanya apa itu namanya? Eh? Riwayat Bukhari Muslim. Eh? Yang meriwayatkan. Paham ya? Dalam artian yang meriwayatkan hadis tersebut yang mengeluarkan di dalam kitab mereka berdua gitu paham ya? Kemudian kalau An Abi Hurairah itu namanya sahabatnya. Paham ya? Nah, jadi nanti itu rangkaian-rangkaian seperti itu perlu diperhatikan. Jadi sanad itu adalah jalurnya tadi. Rangkaian para perawi hadis yang membawa hadis tersebut barakallahu fikum sampai ke matanya. Ya, benar iya, iya, seperti itu, sampai ke matanya. Kita lihat sini. Li'annahu mukhalifun lima ulima bidarurah min ad-din karena hadis tersebut menilisi. nah terhadap perkara yang sudah diketahui secara pasti secara darurat termasuk bagian dari agama. Apa itu? Perkara yang pasti yang diketahui dalam termasuk bagian agama Wahwa yaitu Allah Ta'ala la yadlimu ahadan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mendorong seorang pun. Jelas ini ya? Ewa. Ya, Wahadir riwayat dan riwayat ini fil hakikah pada hakikatnya qad qalabat terbalik riwayat ini. Ala rawi terbalik nam yang ditimbulkan oleh seorang perawi. Paham ya? Jadi perawi itu menjelaskan terbalik itu Seharusnya bukan seperti itu. Seharusnya bukan seperti itu. Waswahu yang benar, berarti yang benar, Anahu yabqa atau anahu yabqi fil jannah fadlun. Bahwasanya nah barakallahu fikum yang benar bahwasanya apa? Nam yabqa fil jannah fadlun bahwasanya masih tersisa di surga itu nam segelintir orang. Amman dakhala min dunia dari kalangan orang-orang apa? Yang masuk dari dunia. Lalu, Jadi masih tersisa itu. Fadlun artinya sisa. Masih tersisa di situ. Jadi karena orangnya masuk ke surga di penduduknya. Fayushillahu akwanan fayadkhuluhumul jannah. Ini benar. Barulah Allah Ta'ala mengusulkan lagi Nah barakallahu fiikum atau menciptakan lagi sekelompok kaum yang kemudian Allah Ta'ala pun akan memasukkan mereka dalam surga. Paham ya? Nah barakallahu fiikum seperti itu. Wa hadza fadlun laysa fihi dhulmun. Ini adalah keutamaan atau karunia dari Allah Ta'ala yang tidak ada unsur kedoliman di dalamnya. Amal awal fafihi zulmun. Adapun riwayat yang pertama yang maklubah tadi yang terbalik tadi ada usul kezaliman kan? Eh, wa na'am barakallahu fikum dan harus Nah, barakallahu fikum. Nah, tinggal seperti itu malah Allah Taala menciptakan lagi dimasukkan ke neraka. Menciptakan kaum lagi masuk neraka itu nah, ada kebalikan masih itu. Padahal wala yadhlimu bukan ahada. Allah Taala tidak menzalimi seorang pun. Tapi kalau ini kan jelas rahmat dan karunia kalau Allah Taala misalkan menciptakan lagi Nah, barakallahu fikum. Nah, menuduhkan Nabi kaum kaum kemudian masukkan mereka dalam surga. Itu tepat. Karena karena fadlun utama di situ. Nah, sehingga ala kulli hal fala budda hadis alla yakuna syadzan. Kata beliau atas berbagai macam keadaan maka harus atau mesti yang namanya hadis itu dikatakan sahih. Nah, atau hadis itu dikatakan sahih atau syarat untuk sahihnya sebuah hadis alla yakuna syadzan. Syaratnya hendaknya tidak syad, tidak ganjil. Nah, syad itu macam-macam tidak syad. Ada yang syad, ada yang ganjil dari sisi matanya, hadisnya. Ada juga apa? Periwayatannya. Ya. Nah, barakallahu fikum nanti sebabnya apa? Mukhalafatu. Eh, mukhalafatu thiqah liman huwa arjah minhu atau liman huwa arjah minhu atau liman huwa awsak minhu. Ada yang kata seperti itu. Jadi seorang istiqah itu menyelisih orang-orang yang lebih istiqah daripada dia. Atau menyelisih orang-orang istiqah yang semisal dengan dia tapi lebih banyak para istiqah yang lain. Gitu. Dia yang menyendiri, menyendiri membuat sebuah riwayat itu. Nah, barakallahu fikum nanti akan beliau sebutkan contoh-contoh yang lain barakallahu fikum warahmatullah. Cukup sekian dulu yang harus sampaikan. Subhanallah, wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa